Dan ini telah merupakan salah satu di antara yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW halak zikr <clears throat> halaqah majlis zikir karena yang dimaksud majlis zikir adalah majlis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah disebutkan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah SAW diingatkan akan hari akhirat dan yang berhubungan dengan akhirat dan agamanya. Karena itu merupakan salah satu di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah ketika seorang diberikan keimanan dan kemudian seorang diberikan taufik untuk menuntut ilmu syar'i. Karena tidak ada rezeki yang paling agung dibandingkan dengan ilmu agama, pemahaman yang benar dan lurus. Karena itu Rasulullah SAW senantiasa berdoa di dalam doanya. Di antara yang paling banyak Rasulullah SAW berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah berikanlah kami Rabbi zidni ilma, berikanlah aku rezeki berupa ilmu Warzukni fahma dan rizki yang berupa pemahaman. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap majelis ilmu yang kita datangi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku rizki berupa pemahaman. Pemahaman yang benar terhadap agama ini. Karena akan datang suatu zaman di mana Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya innahu la taqumu sa'ah dalam hadis yang lainnya baina yaday sa'ah di hadapan hari kiamat menjelang hari kiamat yazharu al-jahl wa yaqillu al-ilm wa yulqa di hadapan hari kiamat akan muncul dan nampak semakin jelas kebodohan di umat ini. Dan akan sedikit, semakin sedikit ilmu. Dan disitulah Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini bukanlah yang dimaksud dengan ilmu dan kejahilan adalah berkaitan dengan masalah dunia. Karena ilmu duniawi, ilmu yang berhubungan dengan pengetahuan alam, teknologi, justru semakin berkembang. Adalah suatu kesalahan seandainya kita pahami bahwasanya harus jahal atau yakinul ilm semakin sedikit ilmu, semakin banyak kebodohan, yang dimaksud adalah kebodohan dalam ilmu duniawi. Karena ilmu duniawi terus berkembang, bahkan semakin besar dan semakin <clears throat> tinggi kadar ilmu yang diketahui oleh manusia sekarang ini dalam perkara duniawi mereka. Berapa banyak teknologi canggih yang ditemukan yang belum pernah ada sebelumnya tidak pernah diketahui bahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan generasi sebelum kita. Bahkan kita mengalami zaman yang demikian berubah cepat. Zaman di mana kita berada sekarang ini, teknologi yang kita alami sekarang ini berbeda. Hanya dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 10 tahun, kita sudah mendapatkan teknologi yang demikian berbeda dengan sebelumnya HP yang kita sekarang ini banyak memilikinya. Sepuluh tahun yang lalu belum ada kecuali hanya segelintir orang. Beberapa segelintir orang yang memegangnya. Tapi sekarang seakan-akan setiap orang memiliki yang namanya HP. Teknologi seperti ini, ini semakin berkembang. Sehingga sabda Rasulullah SAW yang disebutkan oleh beliau dengan ilmu. Ilmu itu akan sedikit. Maka yang dimaksud dalam hadis dari Rasulullah SAW, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama ini. Dalam hadis disebutkan, Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadah. Ini hadis yang sebenarnya perlu disampaikan dan perlu diulang. Jika sudah pernah disampaikan, maka ini untuk mengingatkan dan kita membahas lebih dalam. Dan apa yang belum maka ini sebagai suatu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini Inna Allah la yantazi'ul ilman bizaa'an yantazi'uhu minal ibad Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu sekaligus dari hambanya. Walakin di biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Disebutkan di sini ulama yang dimaksud dan ilmu yang dimaksud adalah merupakan ilmu agama dicabutnya ilmu. Karena ilmu dunia semakin berkembang, berarti ilmu yang disebut dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW ini bukanlah ilmu duniawi. Sehingga yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu yang menjadi warisan para Rasul. Sehingga diwafatkanlah para ulama. Walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Karena para ulama lah warasatul anbiya. Innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya dan sungguhnya para nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Walakin akan tapi warasul ilman. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dan para nabi menjadikan para nabi ini warisannya adalah ilmu warasul ilma faman akhadha bihi maka barang siapa yang mengambil ilmu barang siapa yang dia menekankan dan berusaha untuk mendapatkan ilmu warisan para nabi ini faman akhadha bihi barang siapa yang mengambilnya Rasulullah tidak mengatakan taman akhazahu. Ini kedalaman bahasa Arab. Rasulullah menyebutkan taman akhadatihi. Maksudnya barang siapa yang mengambil dan kemudian berpegang dan kemudian meng <clears throat> kemudian mengamalkan ini yang dia dapatkan. Apa yang dia pegang ini? Akhadatihi. Akhadah mengambil akan tapi kalau akhada bihi maksudnya mengambil dan kemudian berpegang teguh dengannya. Maka Rasulullah menyebutkan, "Faman akhadha bihi barang siapa yang berpegang teguh mengambil dan berpegang teguh dengannya, akhadha bihadzin wa afirin." Maka dia telah berpegang dan mengambil sesuatu bagian yang paling agung. Ini warisannya para nabi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan warisan para nabi adalah ilmu. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW harta yang ditinggalkan oleh beliau, harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini sangat minim, sangat sedikit, bahkan baju besinya Rasulullah SAW yang biasa dipakai oleh beliau yang perang untuk berperang sudah tergadaikan kepada seorang Yahudi. Sampai demikian Rasulullah SAW hingga bahkan ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah maka kemudian Abu Bakar Siddiq datang kepada Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menanyakan apakah ada harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diberikanlah oleh Fatimah sisa-sisa apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, hartanya Rasulullah. Dan kemudian diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukanlah hal itu sebagai satu kezaliman dari Abu Bakar Siddiq. Bukanlah ini sesuatu perbuatan rampasan kepada harta Rasulullah dari ahli warisnya yaitu Fatimah bin Rasulullah. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq melaksanakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna ma'ashir al-anbiya kata Rasulullah. Ini wasiatnya Rasulullah atau pesannya wasiat Rasulullah. Inna ma'asyiral anbiya, sungguhnya kami para nabi, ma'asyiral anbiya. La nuwarif. Tidaklah kami mewariskan harta. Tidaklah kami mewariskan harta. Ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan, harta yang kami tinggalkan, itu adalah sadaqah. Statusnya bukan sebagai warisan, ini kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian para nabi. Kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya ini salah satunya bahwasanya warisan harta yang masih dimiliki Rasulullah pada saat hidup maka semuanya itu adalah statusnya berubah setelah Rasulullah meninggal menjadi sodakoh artinya jika masih berada di antara keluarga atau ahli warisnya Rasulullah, maka itu semuanya harus diserahkan ke Baitul Mal. Karena sedekah. Sehingga ahli bait, ahli baitnya Rasulullah SAW, itu pun keluarganya Rasulullah haram hukumnya bagi mereka untuk mengambil sedekah. Seandainya dikatakan dia ini adalah hartanya Rasulullah tapi sodakoh, sodakoh kepada ahli bait tidak boleh. Di dalam Islam ada kekhususan untuk ahli bait. Di antaranya adalah tidak boleh ahli bait ini mengambil atau menerima sodakoh. Hanya boleh menerima hadiah saja. Ini di antara kekhususan. Sampai-sampai Rasulullah SAW tidak mewariskan sama sekali harta kepada keluarganya. Tetapi yang diwariskan oleh Rasulullah SAW adalah ilmu. Ilmu inilah yang diwariskan oleh beliau kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan mereka kemudian para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in dan kemudian disampaikanlah secara istakat para tabi'in kepada para tabi'in tabi'in dan demikian seterusnya hingga sampai sekarang dan hingga sampai dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan siapakah yang mewarisi para nabi jika seandainya para nabi tidak meninggalkan harta maka Rasulullah menyebutkan bahwasanya ulama pewaris para nabi dan para ulama atau para nabi tidaklah mewariskan harta tinggal dan dirham akan tetapi mewariskan ilmu ini menunjukkan bahwasanya suatu kemungkinan yang besar seandainya kita tidak mengambil dan tidak mendapatkan warisan para nabi ini. Dan sesungguhnya seseorang muslim, seorang yang beriman, maka tidak ada warisan yang paling berharga bagi mereka kecuali warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memperebutkan warisan orang tua kita, harta warisan, maka harta warisan itu tidak akan barokah jika kita memperebutkannya di antara saudara-saudara kita. Harta warisan akan menjadi bumerang, justru akan menjadi sesuatu yang merupakan sumber bencana apabila apabila harta warisan tersebut diperebutkan oleh masing-masing saudara. Sudah harta itu tidak ada barokahnya. Di samping itu, hubungan antara saudara famili, ahli waris akan terjadi saling renggang, <clears throat> retak, bahkan permusuhan berkepanjangan sampai bisa jadi terjadi permusuhan hingga terjadi pembunuhan. Dan hal itu banyak terjadi. Sampai-sampai yang namanya saudara, bahkan sampai ada seorang anak membunuh orang tuanya gara-gara orang tuanya membagi warisan duluan yang sebenarnya memang tidak boleh seorang membagi warisan kepada anak-anaknya karena yang namanya warisan dalam bahasa Arab ini al-warasah yang dinamakan warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang ketika meninggal sebelum meninggal bukan dinamakan warisan tidaklah dinamakan warisan kecuali apabila seseorang itu meninggal meninggalkan harta harta itulah yang dinamakan dengan warisan apabila masih hidup, maka tidak dinamakan warisan. Dan inilah warisan yang berupa ilmu ini justru akan menjaga orang yang mendapatkannya. Tetapi kalau orang mendapatkan warisan harta, maka dialah yang harus menjaga harta tersebut. Adapun seorang yang mendapatkan ilmu, maka ilmulah yang akan menjaganya. Ketika dia mendapatkan ilmu, dia kemudian menyampaikan ilmu, dia memahami syariat Allah yang halal dan yang haram, memahami ibadah yang mana yang paling baik, mana yang merupakan kesyirikan, kemaksiatan, maka dia mengetahui dan kemudian mengamalkan. Itulah yang akan menjaga dirinya. Akan tetapi, harta seorang, semakin banyak harta seseorang, maka dia semakin sibuk untuk menjaga hartanya dia semakin tersita waktunya untuk menjaga hartanya. Dan demikianlah Semakin banyak harta seorang, dia semakin khawatir nanti diambil oleh orang, dirampok, di, uh, <clears throat> di kemudian di, ditipu dan sebagainya. Sehingga inilah perbedaan antara warisan para nabi dan warisan para raja. Warisan para nabi tidak akan diperebutkan melainkan oleh orang-orang yang menginginkan akhirat. Karena itu para ulama lah yang menjadi pewarisnya. Sehingga dicabutnya ilmu oleh Allah tidaklah sekaligus, tetapi dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Para ulama ketika mereka mendapatkan ilmu, mereka ketika menyampaikannya tidaklah mereka bisa menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan secara keseluruhan sehingga tidak mungkin. Dan ini adalah sunatullah. Seorang ulama menyampaikan seluruh ilmunya kepada manusia secara keseluruhan. Apa yang disampaikan oleh seorang alim, apalagi pada masa sekarang ini, seorang ulama mereka belajar setiap hari belajar dalam jangka waktu yang sekian tahun lamanya, kemudian mengajarkan kepada kepada manusia dalam jangka waktu yang lebih jarang. Apalagi seseorang yang cuman mengkaji eh, setiap bulan, setiap pekan. Para ulama mereka belajar setiap hari bahkan hidup mereka untuk belajar. Setelah mereka berilmu, mereka menyampaikan ilmunya. Tentunya ilmu yang mereka dapatkan dibandingkan dengan yang mereka sampaikan lebih sedikit yang mereka sampaikan. Karena itu, ketika mereka menyampaikan ilmu dalam jangka waktu sisa hidupnya, maka itu semakin sedikit yang mereka sampaikan. Yang bisa mereka sampaikan kepada umat itu hanyalah sedikit. Sehingga ketika mereka diwafatkan, mereka membawa ilmu yang mereka dapatkan dari para ulama sebelumnya. Disinilah letaknya sunatullah. Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman kata kata Rasulullah Hingga ketika tidak ada lagi di antara manusia yang berilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka yang menjadi para pemimpin yang dijadikan pemimpin oleh manusia adalah para pemimpin yang juhal. Eh, ini yang jahil yang tidak mengerti agama. Dan inilah yang banyak terjadi sekarang ini. Kenapa banyak para ulama. Mereka yang justru pada masa zaman dahulu yang dijadikan para pemimpin bukan pemimpin agama, bukan iman dalam berjamaah, akan tetapi pemimpin di sini ruus yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin termasuk umat ini dalam kenegaraan mereka. Karena itu pada masa Rasulullah Khulafaur Rasidin yang diangkat menjadi pemimpin gubernur, amir adalah para ulama. Rasulullah mengangkat gubernur, mengangkat para wakil atau mengirim utusan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikirim. Kemudian para ulama, para ulamanya para sahabat. Karena para sahabat di antara mereka ada para ulamanya. Maka yang dikirim oleh Rasulullah adalah para para, para sahabat yang memiliki ilmu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka menjadi para gubernur. Mereka menjadi para pejabat. Sehingga mereka menjabat dan kemudian menerima jabatan mereka dengan ilmu dan menjalankan amanah jabatannya dengan dengan ilmu. Tetapi apa yang kita dapatkan sekarang ini? Kekuasaan, jabatan diperebutkan oleh manusia. Dan tentunya yang memperebutkannya bukan lagi para ulama atau orang-orang yang berilmu. Justru yang memperebutkannya adalah para juhal, orang-orang yang bodoh dalam ilmu agamanya. Meskipun bertitel profesor dan dan dokter Andus, eh, dokter MA dan sebagainya. Tetapi mereka dalam perkara agama, mereka tidak memiliki. Karena belajarnya bukan belajar agama. Karena, karena itulah mereka memperebutkan kekuasaan dan jabatan. Seorang yang berilmu tidak akan memperebutkan jabatan tersebut. Karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda di dalam hal yang tidak hanya satu dan dua, tetapi banyak hadis Rasulullah SAW memperingatkan. Innakum satahrisuna alal imarah, kata Rasulullah. Sungguhnya kalian akan tahrisun, akan berebutan dan mempunyai, mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi pemimpin imarah, kekuasaan atau penguasa. Wasatakun nagamatan yawmal qiyamah dan justru kekuasaan jabatan itulah yang akan menjadi nadamatan yawal kiamat, penyesalan pada hari kiamat. Yang nah, ini. Abdullah bin Samurah, Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis yang yang banyak sekali saya cuplikan beberapa hadis di antaranya. Abdullah bin Samurah diberi wasiat oleh Rasulullah SAW ya Abdurrahman bin Samurah la tas'alil imarah wahai Abdurrahman bin Samurah janganlah kali janganlah engkau meminta jabatan la tas'alil imarah fa'innaha karena sungguhnya in uhtitaha an ghairi mas'alatin karena jika engkau itu diberi jabatan kekuasaan an ghairi mas'alatin bukan karena engkau memintanya kalau sekarang bahasa meminta ini bukan meminta tapi mencalonkan diri nah, ini mencalonkan diri jika engkau itu mendapatkan jabatan engkau mencalonkan diri dan kemudian engkau dipilih Ibuktitaha an ghairi mas'alatin jika engkau itu diberi jabatan bukan karena meminta Mu'inta alaiha. Engkau akan dibantu oleh Allah. Engkau akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in u'titaha an mas'alatin akan tetapi jika engkau diberi jabatan kekuasaan tetapi itu karena engkau memintanya mencalonkan diri dengannya maka wukil ilaiha engkau akan ditimpakan dilimpahkan jabatan itu dan tidak dibantu oleh Allah SWT, dibiarkan oleh Allah. Hadis ini bukan hanya kepada Abdurrahman bin Samurah. Karena Abu Dhar al-Ghifari juga demikian. Ya Abu Dhar, inna kaba'i sungguh yang kelemahan. Wa inna hadihi amanah. Ketika Abu Dhar al-Ghifari minta kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, berikan kau jabatan. Minta kepada Rasulullah SAW. Berikanlah aku jabatan. Maka Rasulullah SAW kemudian berwasiat. Ya Abu Bakar, janganlah engkau, sungguhnya engkau adalah lemah. Wa innaha amanatun. Dan sungguhnya itu adalah amanah. Jabatan adalah satu amanah. Wa innaha satakuna nadamatan yawmal qiyamah dan akan menjadi penyesalan pada hari kiamat illa kecuali ini kecuali saja illa man akhadha bihaqqin wa adalladhi alaihi kecuali jika dia itu menunaikannya dan mengambilnya dengan hak maksudnya mengambil bukan dengan meminta wa adalladhi alaihi dan dia menunaikan apa yang dia dia dapatkan tersebut jabatan tersebut dia gunakan dan dia tunaikan amanah tersebut sesuai dengan haknya. Itulah yang yang akan selamat. Sehingga jabatan itu akan terus diteroboskan Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dan Rasulullah mengetahui dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kalian akan fatahrisuna alal imar. Kalian akan berebutan ini tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, ketika ada seseorang <clears throat> ada seseorang Abdullah, Abdullah bin Amr bin As datang ke Rasulullah SAW dan mengatakan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, eh, ini ini ada dua orang yang datang kepadamu. Keduanya datang untuk meminta jabatan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, Inna hadal amr. Sungguhnya perkara ini yaitu jabatan atau kekuasaan La yu'ta liman sa'al. Tidak diberikan kepada orang yang memintanya. Au harasa alaihi atau yang sama atau orang yang sangat menginginkannya. Tidak diberikan kepada orang yang memintanya dan orang yang menginginkan sekali. Meskipun dia tidak meminta tetapi dia sangat menginginkan, maka tidak diberikan kepadanya. Karena itulah seperti ini hadis-hadis yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin sehingga banyak di antara mereka yang kemudian berebutan untuk mendapatkan jabatan. Mereka lupa dengan hadis-hadis seperti ini atau belum pernah mendengarnya. Tidak pernah mendengar hadis-hadis seperti ini sehingga mereka kemudian akhirnya <clears throat> tidaklah menghiraukan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ada yang sempat berdalil dengan kisahnya Sulaiman, nah, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam berkenaan dengan penggalan ayat melupakan penggalan yang lainnya. Ketika Yusuf alaihissalam ij'alni khazain al ardi jadikanlah saya sebagai pendahara, bumi perbendaran yang memegang kunci perbendaraan, pendaraan. <clears throat> artinya menjadi bendara tidak diingat sabda atau firman Allah sebelumnya bahwasanya Yusuf alaihissalam tidaklah meminta jabatan tersebut kecuali sebelumnya sudah diberikan bukan hanya sekedar tawaran tetapi sudah ditetapkan inna inna kaladaina makinun amin sungguhnya engkau wahai Yusuf saya angkat di sisi saya mempunyai kedudukan yang kokoh kedudukan yang kokoh Artinya orang yang paling dekat dengan Al-Aziz oleh sang raja. Sang raja sudah menganggap Yusuf sebagai orang dekatnya. Akhirnya Yusuf alaihissalam meminta kepada Al-Aziz agar supaya dia ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan kemampuannya. Dan kemampuannya adalah pada saat itu karena Yusuf bertanggung jawab atas takdir mimpinya Al-Aziz sang raja yang sang raja ini bermimpi bahwasanya <clears throat> ada bakarah tujuh bakarah tujuh sapi yang memakan tujuh sapi yang kurus tujuh sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh sapi yang kurus maka tidak ada yang bisa menafsirkan akhirnya datang kepada Yusuf alaihissalam dan Nabi Yusuflah yang bisa mentakbirkan mimpi tersebut dan itu berhubungan dengan paceklik dan disitulah Nabi Yusuf meminta agar supaya dialah yang menjalankan menjalankan <clears throat> atau untuk mengatasi problematika yang akan terjadi. Problematika paceklik ah, yang akan terjadi. Disinilah Nabi Yusuf alaihissalam meminta untuk ditempatkan jabatan yang sudah diberikan kepadanya atau kedudukan yang sudah diberikan kepadanya untuk ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Ya ini, <clears throat> maka disinilah letaknya Nabi Yusuf kemudian akhirnya diberikan apa yang beliau minta tersebut. Kemudian <clears throat> disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya sesungguhnya umatku ini kata Rasulullah Sallam. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Inna Allah zawa liyal Ini di antara sesuatu yang menjadi berita Rasulullah SAW apa yang akan terjadi pada hari kiamat atau sebelum hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala zawal arda menampakkan kepadaku apa yang <clears throat> nampak di muka bumi ini. Qara'aitu masyariqaha wa maghribaha. Saya melihat belahan bumi sebelah timur dan belahan bumi sebelah sebelah barat. Wa inna ummati satablughu mulkuha mazuyan minha. Dan sungguhnya umatku itu akan ditampakkan, akan sampai kekuasaannya kepada apa yang ditampakkan kepadaku. Dan aku diberikan dua simpanan kepada Rasulullah. Yaitu merah dan putih. Merah itu maksudnya emas dan putih maksudnya perak. Diberikan simpanan Rasulullah diberikan oleh Allah SWT dan disiapkan simpanan-simpanan emas dan perak. Seandainya Rasulullah mau jadi orang kaya, seandainya Rasulullah menghendaki, maka Rasulullah sudah menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Karena Rasulullah diberikan kekuasaan, emas dan perak ini diberikan Rasulullah SAW. Dan kemudian, wa inni sa'atu rabbi saya memohon kepada Allah SWT untuk tidak membinasakan umatku ini dengan takut yang berkepanjangan. Dan tidak meminta dan tidaklah agar supaya tidak umat ini dikuasai oleh musuh mereka. Musuh musuhnya kaum dan muslim. Dan saya ber, ber, berdoa kepada Allah yang ketiga adalah agar supaya Allah taala tidak memberikan kekuasaan kaum kufar kepada kaum muslimin. Maka Rabbi <clears throat> qala Rabbi berkata kata, Rasulullah, Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini idha qadaitu qada'an fa'innahu la Kalau saya sudah memutuskan suatu ketetapan, maka tidak akan ada yang bisa, tidak ada yang bisa membantahnya, menolaknya. Wa inni a'taituka li ummatika dan saya akan memberikan kepada umatmu Allah uhlikahum bi sanatin amah untuk tidaklah mereka itu diberikan bencana klik selama satu tahun berkepanjangan secara umum menyeluruh kepada kaum muslimin tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi hanya di sebagian kaum muslimin saja. Ini sudah merupakan ketetapan dari Allah SWT. Tidak akan terjadi yang namanya taklif meliputi seluruh kaum muslimin. Yang kedua, wa alla usallika alaihim aduwan min siwa anfusihim. Aku tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang selain mereka kaum muslimin secara menyeluruh kepada kaum muslimin. Tidak akan terjadi kaum muslimin secara keseluruhan dikuasai oleh kaum kufar. Ini sudah merupakan ketetapan dari Allah. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu meragukan bahwasanya keislaman ini akan dikuasai oleh kaum kufar secara menurut tidak akan terjadi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim ini memberikan kepada kita hiburan. Jangan sampai kita kemudian takut dan kopi orang-orang Amerika, kemudian musuh-musuh Islam dan kaum muslimin kaum kufar yang mereka lebih menguasai dan lebih memiliki persenjataan mereka khawatirnya kalau tidak kita lah, kita persiapan dan seterusnya eh, ini persiapan senjata tidak akan dikuasai secara total tidak akan terjadi yang namanya penguasaan secara total ini karena Allah SWT telah menetapkan dalam firman-Nya ini tadi dalam hadis kunci Rasulullah SAW menyebutkannya dan saya kata Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepada musuh-musuh mereka. Mungkin anfusihim kecuali mereka saling menguasai satu dengan yang lain. Ya, Yastabi datang Tidak mungkin kaum kufar, orang-orang kafir itu menguasai titik pusat kekuatan kaum muslimin. Mekah dan Madinah. Eh, tidak akan tidak akan terjadi. Melainkan di antara sesama mereka sendirilah yang akan akan terjadi saling permusuhan. Walau sama alim man bi'aktariha. Meskipun orang-orang kafir itu bersatu, semuanya dan seluruh penjuru dunia di muka bumi ini bersatu untuk menyerang kaum muslimin dan kemudian menyerang satu satu atau serempak maka tidak akan bisa menguasai kaum muslimin. Maka yakinlah dengan janji Allah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Hanya saja bisa jadi di satu tempat dikuasai oleh orang kafir, bisa jadi di satu tempat akan tetapi <clears throat> kaum muslim secara keseluruhan apalagi di titik pertahanan mereka di Mekah dan Madinah ini tidak akan terjadi yang namanya kekuasaan kaum kaum kufar ini secara menyeluruh maka meskipun mereka berkumpul tidak akan terjadi. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan. Hingga di antara mereka itu saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, maka wayasbi ba'dhum atau kemudian menawan satu dengan yang lain, pada saat itulah akan terjadi yang namanya peperangan di antara kaum muslimin. Di antara mereka sendirilah yang akan akan mengalaminya. Nah ini di antara jawaban Rasulullah SAW. Sehingga kondisi kaum muslimin itulah di antara mereka terjadi peperangan dan kemudian tidak mungkin kaum muslimin secara keseluruhan dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Ini. Karena itu yang menjadi masalah bagi kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kaum muslimin sekarang ini berada di akhir zaman atau penghujung penghujung zaman? maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tersebut bahwasanya Rasulullah mewasiatkan ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin istilah perbedaan yang terjadi di antara mereka yang banyak sekali maka Rasulullah berpesan dengan wasiat satu hal yang dilakukan Rasulullah sebagaimana dalam hadis yang sering disampaikan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin Ketika terjadi yang namanya perselisihan, terjadi yang namanya perbedaan, terjadi yang namanya pertikaian di antara kaum muslimin, maka wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'u, khulafa'u khasidin. al mahdiin yang mendapat petunjuk. Ini jalan satu-satunya yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika munculnya berbagai macam permasalahan di antara sama kaum muslimin. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya sesungguhnya yang menjadi sumber yang menjadi permasalahan titik permasalahan yang paling besar yang ada di antara kaum muslimin adalah dari tubuh kaum muslimin sendiri di antara mereka sendiri sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman rahimahullah taala radhiyallahu anhu ketika Hudzaifah bin Yaman sahabat Rasulullah SAW yang <clears throat> merupakan salah seorang di antara sahabat yang memiliki keistimewaan. Sebagaimana pernah disampaikan, Huzaifa ini memiliki berita yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain. Yang kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Huzaifa ini mendapatkan nama-nama kaum munafikin yang disebut oleh Rasulullah disebutkan oleh oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah. Sampai-sampai Umar bin Khattab pun tidak diberitahu oleh Rasulullah. Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga tidak diberitahu. Sampai akhirnya Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, apakah saya termasuk di antara nama-nama kaum munafikin yang disebut oleh Rasulullah? Apakah termasuk saya salah satu di antara mereka? Hudzaifah menghindar akan tapi dikejar oleh oleh Umar. Maka sampai akhirnya Hudzaifah kan tidak bisa mengelak dari Umar bin Khattab. Sampai kemudian Umar bin Khattab terakhir dia bertanya, saya meminta kepadamu demi Allah. Demi Allah saya meminta kepadamu apakah saya termasuk di antara mereka. Bismillah Hudzaifah kemudian baru menjawab. Tidak, jangan tanya selain engkau. Ini maksudnya jangan tanya yang lain. Ini jangan tanya yang lain. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian dia merasa tenang. Coba bayangkan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang sahabat yang setan saja lari dari Umar bin Khattab takut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau ada setan eh, kalau ada Umar bin Khattab setan dari jalan lain. Ya ini, setan itu dari jalan, jalan yang lain. Ini disampaikan Rasulullah SAW ketika Umar bin Khattab melewati satu kaum atau datang kepada satu kaum di mana para wanita mereka ini berbicara di hadapan Rasulullah, mereka berbincang-bincang dan kemudian ramai datang kepada Rasulullah SAW dan <clears throat> kemudian setelah itu datang Umar bin Khattab para wanita langsung diam. Ya ini maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, bagaimana tidak takut? Ya ini wanita, bagaimana tidak takut kepada Umar bin Khattab? Setan saja takut kepada kepada Umar radhiyallahu anhu. Jika Umar berjalan di suatu telah, di suatu di suatu lorong, maka setan tidak berani lewat di situ. Cari jalan yang lain. Ya ini. Itu pun Umar bin Khattab khawatir dia termasuk orang munafik. Bagaimana dengan yang lain? Sampai halnya disebutkan para sahabat radhiyallahu anhu. Disebutkan para tabi'in saya <clears throat> ada seorang tabi'in yang mengatakan, saya bertemu dengan 50 dalam satu riwayat yang lain dengan 100 sahabat. Maksudnya tabi'in ini orang-orang yang mereka itu hidup setelah Rasulullah SAW tidak bertemu dengan Rasulullah, tetapi bertemu dengan para sahabat. Ada tabi'in yang berkata, dan ini tidak hanya dinukil dari satu orang tabi'in. Pemikiran tabi'in. Saya bertemu dengan 100 para sahabat. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 50. Semuanya khawatir tertimpa namanya kemunafikan. Khawatir tertimpa kemunafikan. Satu hal yang justru menjadi tanda bagi kita. Apabila seorang itu tidak merasa khawatir dirinya terkena kemunafikan, ini bersama-sama seorang bisa terkena kemunafikan. Justru yang paling aman dari kemunafikan orang-orang munafik sendiri. Dan orang-orang yang beriman dirinya adalah khawatir dirinya adalah orang munafik. Ini di antara tanda-tanda keimanan seorang. Saya khawatir saya ini apa? Termasuk nanti terjerumus ke dalam kemunafikan. Orang yang khawatir terjerumus ke dalam kemunafikan berarti ada tanda-tanda iman di dalam hatinya ini. hingga bin Yaman berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ini. Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah. Karena Hudzaifah orang yang suka bertanya tentang keburukan. Kata Hudzaifah, kalian nasi yas'aluna Rasulullah anil khairi. Orang-orang, maksudnya para sahabat yang lain selain Hudzaifah, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syar. Adapun saya bertanya tentang keburukan. Saya khawatir terjerumus ke dalamnya. Maka saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini Allah Subhanahu Wa Taala, <clears throat> apakah setelah mendatangkan kebaikan ini, setelah dulu kami pun Nabi Jahiliyah dan Masyar, kami berada dalam keburukan dan masa jahiliyah. Apakah ada kebaikan? Apakah ada keburukan setelah ini? Setelah kebaikan yang didatangkan oleh Allah ini yaitu Islam. Kata Rasulullah, iya. Kata Hudaibah, apakah ada kebaikan lagi setelah itu? Kata Rasulullah, iya. Akan tetapi ada asapnya. Apa itu asapnya? Kata Hudaibah. Qawmun yastannuna Nabi ghairi sunnati wa yastahduna Nabi ghairi haji. Ini pernah saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya. Mungkin karena sering lamanya. Eh, ini. Kita ingatkan kembali. <clears throat> mereka keburukan atau asap yang men menyelimuti umat ini pada saat munculnya kebaikan adalah kaum yang yastanu nabi ghairi sunnati. Kaum yang tidak mengambil sunnah dengan sunnahku wa yahduna nabi ghairi hadi dan mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunfir. Engkau mengenalnya tetapi engkau mengingkari mereka. Ta'rifu minhum wa tunfir. Engkau mengenalnya mereka. Mengenangi mereka. Tapi engkau mengingkari perbuatannya. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah Rasulullah SAW akan ditinggalkan oleh sebagian kaum di kalangan umat ini. Dan petunjuk Rasulullah sedang mulai ditinggalkan oleh umat Islam. Sebagian di antara kaum, kaum muslimin. Dan inilah yang dimaksud Rasulullah SAW ad-dakhan. Asap yang menyelimuti kebaikan dalam umat Islam. Dan contoh konkret yang terdapat di dalam umat ini adalah mereka yang tidak menjalankan sunnah Rasulullah atau menjalankan sunnah selain Rasulullah SAW. Bukan sunnahnya para sahabat, tapi sunnah-sunnah yang mereka buat. Ya ini sunnah yang mereka bikin. Sunnah-sunnah baru yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ini yang dinamakan dengan bid'ah. Yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang namanya kebidahan dan itu akan menjadi bahan di umat ini. Menjadi <clears throat> menjadi asap. Maka Rasulullah SAW ditanya lagi oleh Uzafa, apakah setelah asap ini tadi, kebaikan yang ada asapnya, apakah ada keburukan lagi kata Rasulullah kata Uzafa? Kata Rasulullah, na'am. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang mengajak kepada neraka jahannam Du'atun ala asabi jahannam. Para da'i yang berada di atas pintu-pintu jahannam. Man ajabahum fiha qadafuhu fihi. Qadafuhu fiha. Barang siapa yang menerima ajakan para da'i yang mengajak kepada neraka jahannam ini, maka dia akan terjebus ke dalamnya. Ya Rasulullah kata Hudaifah. "Sifhum <clears throat> lana berikan kami sifat mereka Beritahukan kami sifatnya mereka ini. Sifatnya para da'i yang mengajak kepada neraka jahanam. Tidak mungkin orang yang mengajak kepada neraka jahanam ini mengatakan, ayo kita pergi ke neraka jahanam. Tidak ada. Ayo kita pergi ke neraka jahanam. Ini pintu jahanam, silakan masuk. Tidak akan ada orang yang mau untuk diajak ke neraka jahanam secara perang-perangan. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mengajak kepada sesuatu yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Karena neraka jahanam, kata Rasulullah SAW, Inna nara hufatin nari bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh berbagai macam syahwat. Sesuatu yang berat menyenangkan. Wa hufatin hufatil jannah bil makarih. Dikelilingi surga itu dengan berbagai macam yang dibenci karena itu orang yang mengajak kepada syahwat, orang yang mengajak kepada berbagai macam syahwat atau yang menggerakkan dan berbagai macam syubhat, itulah yang sebenarnya dinamakan dengan para dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Kelihatannya mereka itu mengajak kepada kebaikan, tetapi pada hakikatnya itu adalah suatu keburukan yang menjerumuskan ke dalam neraka jahannam. Ini bahaya. Karena itu Huzaifah bertanya, Bagaimana mereka? Bentuknya atau sifat mereka itu bagaimana? Maka Rasulullah SAW menjawab, Hum min zilzatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu adalah dari kulit-kulit kita dan berbicara dengan lisan-lisan kita. Hum min zilzatina wa yatakallamuna bi al Di sini ada dua sifat. Dari kulit-kulit kita dan berbicara dengan lisan-lisan kita. Apakah yang dimaksud dengan kulit-kulit kita? Minjil betina Dan yang kedua, berbicara dengan lisan kita. Yang pertama adalah mereka kaum muslimin dan berbicara dengan bahasa Islam, bahasa Al-Quran. Dan yang kedua, tafsir yang kedua yang juga disebutkan para ulama, mereka bangsa Arab karena kulitnya kulit yang berbeda dengan yang lain dan berbicara dengan bahasa Arab. Nah ini diantara <clears throat> wasiat Rasulullah. Maka Huzaifah bertanya, apa yang kau perintahkan ya Rasulullah? Talzam jama'at al-muslimin. Berpeganglah dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Imam bismillah pemimpin negara. Jika tidak ada kata Huzaifah, tinggalkan tak tazil tilka Tinggalkan seluruh serta yang ada, kelompok-kelompok yang ada, Meskipun engkau harus berpegang walau anta awdha bi asli sajarah. Menggigit akar pohon wa anta ala dhalik. Dalam keadaan sampai kamu mati dalam keadaan seperti itu. Ini hadisnya Rasulullah SAW. Wasiatnya agar supaya kita berpegang dengan aslu sajarah. Akar pohon yang ditafsirkan oleh para ulama adalah kembali kepada agama ini. Kembali kepada agama yang pernah diajarkan Rasulullah SAW. أن يكونوا سبحانك اللهم رب العالمين أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك